Jadi saya ingin bacakan dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassarah. Nah, ditulis oleh sekelompok dari para ulama. Nah, dan diberi mukaddimah kata pengantar oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Nah, beliau adalah menteri agama dan dakwah Mamlakatul Arabiyah Saudiyah. Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh Nah, dalam kitab ini uh, dalam bab al-musabaqah ya, yaitu perlombaan. Di dalamnya ada beberapa masalah. Nah, apa makna perlombaan dan seterusnya ahkam yang terkait dengannya. Maka saya bacakan hukum-hukum yang terkait dengan perlombaan. Yang pertama, langsung saya bacakan terjemahan Indonesianya. Boleh berlomba dengan pacuan kuda dan selainnya dari hewan-hewan. Nah, juga alal akdam. Berlomba dengan lari misalnya dengan telapak kaki. Demikian pula tarami bisiham, melempar panah. Atau istimal aslihah, menggunakan pedang atau senjata. Boleh melakukan perlombaan dalam perkara itu semua. Yang kedua boleh berlomba ala iwat, mengambil uh, hadiah yaitu pada unta, pada kuda, dan pada siham panah. Berdasarkan sabda Rasulullah, la sabaqa illa fi khuffin au naslin au hafirin. Tidak ada hadiah. Jadi sabaqa di sini ada dua maknanya. Ada bil fathah sabaqa dalam hadis ini yang dimaksud adalah hadiah. Ada bil bisukun sabkun yaitu perlombaan. Karena asal katanya sabako ini perlombaan. Nah, tapi ketika di fathah di sini ada makna khusus yaitu bermakna hadiah. Tidak ada hadiah kecuali pada khuf, yakni pada uh, pacuan kuda atau nasal yaitu memanah atau hafir yaitu pacuan lomba uh, pacuan unta. Nah, demikian. Maka tidak boleh berlomba dengan memakai hadiah kecuali pada tiga perlombaan tersebut. Ini ini poin kedua. Poin ketiga, kullu ma yatarattabu alaihi maslahatun syariah. Segala yang menimbulkan maslahat syariah. Contohnya seperti tadrib, tadarrub alal jihad. Pelatihan-pelatihan jihad Wattadarrub ala masail ilm. Pelatihan-pelatihan dalam masalah-masalah ilmu. Seperti tadi, menghafal dan sebagainya. Fihi mubaha. Fal atau fihi mubaha. Maka melakukan perlombaan di dalamnya boleh. Dalam seluruh hal-hal yang mengandung maslahat syariah. Boleh melakukan perlombaan. Wa yajuzu akhzul iwadi alaiha. Dan boleh mengambil hadiah darinya. Nah, ini poin yang ketiga. Jadi yang pertama tadi dikhususkan berdasarkan hadis, memang tiga. Ya, tiga. Tetapi meninjau dari sisi ilatnya, maka poin ketiga berdasarkan kesimpulan dari kitab ini yaitu boleh dalam seluruh halal yang memberi maslahat syariah. Ya, selain daripada tiga tersebut. Nah, maka boleh berlomba dan boleh mengambil hadiah padanya. Wallahu taala alamu bisawab. Ya uh, yang nampak yang diamalkan ya pendapat ini. Yang banyak diamalkan wallahu alam. Sekalipun dalam hal ini ada fatwa dari Lajna yang tertulis di di disebarkan oleh ikhwah di WhatsApp. Uh, itu pun fatwa Lajna ada dua. Yang pertama adalah yang mengkhususkan tiga tadi, yang kedua, fatwa lajna adalah umum, tidak mengkhususkan yaitu boleh uh, mengambil uh, boleh berlomba dan mengambil hadiah dalam perlombaan-perlombaan tertentu. Hanya di situ tidak disebutkan perlombaan apa. Apakah khusus perlombaan tiga saja sesuai dengan fatwa yang pertama tadi dari lajna atau perlombaan yang sama dengan disebutkan dalam kitab ini yaitu uh, umum melihat ilatnya yaitu yang mengandung maslahat syariah. Nah, dan kita tidak meragukan tentunya bagi orang yang berolahraga dengan mengandung fisik, nafasnya lebih panjang dan fisiknya lebih kuat. Dalam berjihad tentunya dia lebih kuat daripada orang yang tidak berolahraga. Nah, itu jelas. Karena orang yang tidak pernah melakukan latihan, mesti nafasnya pendek Ya suatu saat misalnya tiba-tiba Anda diserang. Tidak pernah berolahraga. Ya. Nah, atau misalnya di berkelahi atau menghindarkan diri dari dari dari serangan musuh. Orang yang sering berolahraga dia lebih lihai dalam e, bergerak daripada orang yang tidak berolahraga. Nah, apakah itu dengan bela diri atau dengan olahraga-olahraga yang, yang kita sebutkan? Bola, jadi butuh fisik yang kuat, nafas yang panjang. Termasuk juga bulu tangkis. Yang saya ingin mengkritisi sedikit dalam hal tenis meja. Wallahu a'lam. Apakah tenis meja ini masuk dalam di dalamnya atau tidak? Hah? <laughs> nah, karena tenis meja tidak membutuhkan fisik dan nafas yang panjang. Iya, Ah, berselisih ulama. nah. Kira-kira tenis meja butuh fisik enggak? Hah? Kalaupun butuh sedikit. Hah? Ini menurut saya, wallahu alam. Kalau butuh fisik sedikit, cuman gini-gini aja. Enggak lari, ya, enggak kemana-mana, di tempat saja. Hah? Ah, tidak bisa dikias kalau dia sama dedang. Ya, bait dikasih begini sangat jauh dengan pedang. Wallahu alam. Kalau nafas saya pikir dan sebenarnya tidak butuh nafas yang panjang. Karena dia jalan di tempat. Beda bulu tangkis, beda lebih-lebih bola. Mungkin bola dengan bulu tangkis dekat. Ya, nafasnya membutuhkan nafas yang dekat Iya. Wallahu alam. Ya, tentunya uh, nah, ini butuh untuk ditahki kembali. Ya. Yang jelas sekali lagi ini perselisihan ya, apa yang saya sebutkan tadi tentang uh, melakukan perlombaan dengan mengambil hadiah mengkhususkan tiga hal dengan uh, secara umum dan wallahu alam sekali lagi yang diamalkan dan anda lebih condong kepadanya yaitu yang umum melihat ilatnya yaitu maslahat-maslahat syariah secara umum. Naam. E, dan tidak melalaikan salat, melalaikan kewajiban, tidak melalaikan agamanya. Maka boleh insyaallah taala. Dan ini juga di saya baca di uh, Bulughul Maram, Taudhiul Ahkam, Syarah Bulughul Maram, Abdullah Ali basam rahimahullah. Uh, beliau juga tidak menyebutkan pengkhususan itu, tetapi beliau menekankan pada larangan uh, yang melalaikan dari agama seseorang. Enam. jika melalaikan agamanya, waktu sholatnya diundur dan sebagainya, ya me melalaikan akhiratnya, maka ini tidak boleh. enam, dicontohkan di situ, dicontohkan seperti olahraga ada yang namanya seperti di zaman sekarang apa adu fisik tinju. Ini memang fisik nafas, tapi doror, ya memadorotkan lawannya bahkan kadang-kadang mati. Enam, ada lagi namanya apa itu? Boxer, ah? Boxer yang satunya apa? Hah? Smackdown, ya. oh, itu ngeri, ya. Itu kalau orang yang melihat, menonton itu tidak tidak tidak punya mental, biasanya dia pingsan. Karena kasihan orang yang melihat yang dipukul tadi. Ya, Nah, ini menunjukkan doror. Maka olahraga-olahraga yang seperti ini sekalipun melatih fisik dan nafas, tapi doror, tidak boleh. Diharamkan. Dan itu dicontohkan oleh para ulama. Disebutkan. Nah, maka uh, sekali lagi, saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang membolehkannya dalam rangka maslahatu syariah. Nah, selama tidak melalaikan akhiratnya, Allah taala a'lamu bisawab.